juga, dan hati-hati jangan sampai melewati saudara kita yang lagi sholat silakan hadirin yang masih di utara di selatan dan di belakang kedatangan majelis yang majelis yang mulia mari silakan kita isi tempat yang masih kosong majelis yang mulia ini hadirin kita bawa sifat-sifat yang disenangi oleh Allah sebagaimana dulu bagaimana Nabi dan para sahabat kemarin majelis ini senantiasa dunia penuh dengan adab hadirin dikatakan ulama kalau kita bisa menjaga adab nanti Allah akan menjaga perkara-perkara yang sunnah sehingga yang sunnah pun kita jaga nanti Allah akan menjaga perkara-perkara yang wajib silakan hadirin yang masih di utara di belakang di selatan Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya jalan menuju surga. Silakan hadirin. Kita isi tempat-tempat yang masih kosong. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesaksian seluruh manusia ini Allah letakkan dalam amal yang sempurna seperti mana yang dibawa oleh baginda yang mulia Muhammad SAW. Maka perde ini hadirin kita juga membuat sifat baginda Nabi. Baginda Nabi itu bagaimana kita buat juga. Kita tinggalkan baginda Nabi kita tinggalkan juga. Kita tinggalkan dan kita tangguhkan amal impirobi kita sementara waktu untuk majelis istimewa amal. Silakan hadirin yang masih di belakang, yang masih impirobi amal, segera merapat ke depan mimbar. Silakan yang masih di belakang, kawan-kawan istilah supaya membantu kawan-kawan kita, saudara kita yang di belakang supaya mohon diajak ke depan. Masih banyak tempat-tempat yang di depan masih kosong. Silakan Pak yang masih di belakang, ya. silakan yang masih di belakang semerapat lagi. Ya. Silakan sehingga kita nanti mendengar perkara-perkara yang baik dikasih paham mudah mengamalkan dan menyampaikannya semuanya bersedia hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin barik wa sallim میرے محترم دوستو اللہ رب العزت کا احسان ہے فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا کہ اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر جو سب سے بیش قیمتی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے دوستو کسی انسان کو چاہے دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ملا ہو غربت میں ہو مفلسی میں ہو فقر و فاقے میں اس کی زندگی گزر رہی ہو لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی عظیم دولت سے نواز دیا تو وہ شخص میرے دوستو دنیا آخرت میں کامیاب ہے کسی اللہ نے ملک و مال کا مالک بنا دیا بادشاہ بنا دیا لیکن اللہ نے اس کو ایمان نہیں دیا تو انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكریم اما بعد بابا yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas taufik anugerah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kita telah diberi nikmat yang sangat besar yang terbesar yaitu nikmat iman di antara khazanah-khazanah Allah Subhanahu wa taala di situ ada satu perkara yang paling terbaik yang paling menentukan nasib manusia dunia dan akhirat adalah mengenai iman. Seandainya orang hidup di atas dunia ini dalam keadaan kemiskinan, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, akan tetapi dia punya iman yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Tetapi sebaliknya apabila manusia dikasih kerajaan, dikasih harta, dikasih apa saja harta dunia ini, tetapi tidak dikasih iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kerugian dunia akhirat yang selama lamanya. میرے دوستو ایک تو ہے ایمان کا مل جانا اور ایک ہے دنیا سے ایمان کا بچا کر لے جانا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا لیکن میرے دوستو فیصلے جو ہوں گے کامیابی کے وہ دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہو اگر ہم دنیا سے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ رب العزت رب میں اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا لیکن دوستو ایمان بچے گا اس کا جو ایمان کو بچانے کی محنت میں لگے گا اور ایمان کو بچانے کا ایمان کو بچا کر لے جانے کا احساس بھی اس میں پیدا ہوگا جو ایمان کی محنت میں لگا ہوا ہوگا वरना में दोस्तों ईमान मिलने के बाद मुसलमान होगा और अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहा होगा अल्लाह से बगावत करके जिंदगी गुजार रहा होगा और वो मुतमिन होगा कि मैं तो ईमान वाला हूँ Jemaah yang mulia, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan iman. Tetapi yang jadi masalah, nanti ketika kita meninggal dunia, apakah kita masih dalam keadaan iman atau tidak? Oleh karena itu mendapatkan iman perkara lain, meninggal dalam keadaan iman juga perkara lain. Orang yang meninggal dunia punya iman Soan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun iman yang dia miliki nanti dia mukiamah dia akan dikasih surga minimal 10 kali dunia akan tetapi naudzubillah kalau orang punya iman ketika hidup di atas dunia tetapi waktu meninggalnya tidak punya iman, maka kebaikan dia akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dalam keadaan iman itu siapa? Orang yang usaha untuk melanggengkan iman dalam kehidupannya sampai akhir hayat. Dia punya risau, punya pikir bagaimana iman terus-menerus ada dalam diri sampai dia sewan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melusuk کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کی محنت میں اس کو بچانے میں لے گا تو اس کا ایمان ترقی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام تک اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوگا آدمی گھر سے ایمان کی حالت میں چلے گا اور جب گھر واپس آئے گا تو اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت معاملے تو دوستو شیطان نے محنت کر کے پورا عالم کے اندر وہ ماحول تیار کر دیا ہے اگر ذرا بھی ایمان والا اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن ہوا اور ذرا سا بھی اپنے ایمان کی طرف سے بے فکر ہو گیا تو شیطان کہاں اس کے ایمان کو سلب کر لے اس کو احساس بھی نہیں ہونے گا sudah merasa aman dengan iman dia Kalau dia merasa aman dengan iman dia, naudzubillah, setan mungkin akan mengambil iman dia ketika di akhir hayatnya. Iman ini mesti dijaga, iman mesti dipelihara. Beliau mengatakan sabda Nabi, nanti akan ada satu zaman seseorang itu pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah dalam keadaan kafir sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah dalam keadaan kafir. Ketika dia keluar dari rumahnya pagi hari, iman masih ada dalam diri dia. Tetapi ketika dia pulang, pulang sore hari, iman sudah tertegal daripada hati dia. Atau sebaliknya, dia pergi dari rumah sore hari dalam keadaan iman, tetapi pagi hari pulang iman sudah tertegal dalam diri dia. Oleh karena itu setan berusaha bagaimana imannya orang iman ini tertegal dalam hati diri dia sampai nanti ketika dia meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak punya iman lagi میں دوستوں جو انسان جتنا ایمان میں کامل ہوگا وہ اتنا ہی اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوگا میں دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی صحابی کی زندگی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن ہوئے ہر صحابی دنیا سے روتے ہوئے گئے ہیں اور اپنے آپ کو نفاق کا ڈر کہتے ہوئے گئے ہیں کہتے میں منافق تو نہیں ہوں میرے دوستوں امت کے اندر سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کی طرف سے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر حساب کتاب دینے کا کتنا بڑا خوف کہ ایک بار باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تو ایک پرندے کو جانور کو دیکھ کے ٹھنڈی آ بھری اور کہہ رہے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور پیڑوں کی چھاؤں کے اندر رہتا ہے تجھے آخرت کا کوئی ڈر نہیں خوف نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کبھی فرماتے کاش ابو بگر کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا کبھی فرماتے کاش ابو بگر کوئی گھاس کا تنکا کا ہوتا جس کو وہ جانور کھا لیتے کبھی فرماتے کاش ابو بکر کی ماں نے ابو بکر کو جنا ہی نہیں ہوتا میں دوستو ایسا جو ہے خوف آخرت کا اور ایمان کا میں دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو tanda benarnya iman seseorang dia merasa tidak aman dengan iman dia sehingga dia akan menjaga, memelihara terus-menerus meningkatkan. Tetapi sebaliknya, tanda iman seseorang itu lemah dia merasa sudah puas dengan iman dia. Seorang tabir bila mengatakan, saya menemui 70 sahabat, semuanya berada dalam iman yang sempurna. Tetapi hati mereka merasa saya ini adalah orang munafik, saya ini belum beriman, bagaimana iman saya? Beliau mencontohkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala orang yang paling mulia di kalangan umat ini adalah beliau Beliau termasuk ahli surga Sudah jelas jaminan daripada Rasulullah SAW Akan tetapi beliau sering duduk termenung Ketika dia melihat ada burung-burung yang berterbangan di antara pepohonan, dia mengatakan, "Alangkah senangnya wahai burung, kamu terbang ke sana kemari, makan minum nanti pada hari kiamat tidak ada urusannya di depan Allah Subhanahu wa taala." Dan beliau mengatakan, "Betapa senangnya kalau aku hanya menjadi sebuah rambut daripada bulu-bulu orang Islam. Alangkah senangnya apabila aku jadi sebatang pohon." yang ditebang kemudian kering kemudian dibakar jadi hangus selesai masalah itulah keadaan para sahabat mereka mempunyai iman yang sempurna tetapi merasa tidak aman dengan iman mereka दोस्तों हजरत उमर रजी अल्लाह ताला दुनिया से जा रहे हैं और फरमा रहे हैं जिन सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुनाफिकीन की फहरिस्त दी थी फरमा रहे हैं कि मैं ये नहीं मालूम करता कि कौन कौन मुनाफिक है किसकी फहरिस्त दी थी मैं मालूम कर रहा हूं कि कई उन मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं था Sayyidina Umar radhiyallahu taala ini orang kedua yang paling afdal selepas Abu Bakar radhiyallahu taala Beliau bertanya kepada seorang sahabat yang oleh Nabi dikasih nama-nama orang-orang munafikin di antara orang-orang Medina. Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai fulan, apakah dalam daftar nama-nama munafik itu ada namaku? Ini adalah risalnya Sayyidina Umar, mungkin dia menjadi orang yang munafik. तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुतालबा कर रहा है सहाबा वाले ईमान का कि ईमान वालों ऐसा ईमान लाओ جس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایمان والوں پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ دوستو تم ہمیں اللہ پورے ایمان میں داخل ہونے کے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے تو آخر ہمیں ایمان ملے گا کیسے Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat merupakan standar, mi'yar, ukuran untuk imannya seseorang. Allah mengatakan wahai manusia berimanlah kalian seperti imannya para sahabat. Imannya para sahabat ini iman yang paling sempurna. Allah mengatakan masuklah kamu dalam Islam dengan keseluruhan. Oleh karena itu para sahabat menjaga iman mereka memelihara iman mereka, menaikkan iman mereka sehingga ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam puncak iman yang sempurna kepada Allah. Oleh karena itu bagaimana iman bisa langgeng terjaga dalam kehidupan kita. तो दोस्तों हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जितने भी वो कम है कि अल्लाह ने हमें उस ईमान की मेहनत वाली मेहनत से जोड़ दिया है कि अल्लाह ने हमें कार्य नबूत वाले काम के लिए चुन लिया है اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اللہ نے یہ دی ہے جس کو اللہ نے اپنے کار نبوت والے کام سے جوڑ دیا کہ اللہ نے ہمیں نبوت والے کام کے لیے قبول فرما لیا ہمارا جو یہاں جڑنا ہے میں دوستو وہ خالی جو ہے بات چیت سننے کے لیے جڑنا نہیں ہے بلکہ ایک ہماری فکر ہے جس فکر کے اوپر ہمارا سب کا جڑنا ہے فکر کیا ہے کہ پورے عالم کے اندر वो पूरा दीन किस तरीके से जिंदा हो जाए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए Oleh karena itu jamaah yang mulia kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang iman kemudian yang kedua dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala usaha atas iman Berapa banyaknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kurang. Beliau mengatakan kita ini orang yang sangat terbatas segala sesuatunya kurang oleh karena itu ikutnya kita dalam usaha dakwah ini merupakan murni pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir yang sekarang ini Allah telah pilih kita untuk memikirkan iman kita sendiri dan memikirkan umat imannya seluruh umat bagaimana mereka masuk surga selama daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. میرے دوستو ہمیں اللہ نے اس محنت سے جوڑا ہے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے ہم عام آدمیوں کی طرح ایسے نہیں ہے کہ جیسے لوگ زندگی گزار رہے ایسے ہم بھی زندگی گزارتے رہیں بلکہ اللہ نے ایک ہمیں ذمہ داری دی ایک محنت کا ہمیں کارکن بنایا ہے تو ہماری زندگی جو ہے وہ میں دوستو ہر اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے میں دوستو افضل ہونی چاہیے ہم ایمان کے توحید کے اعتبار سے بھی عبادت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے میں دوستو ہمیں اپنے آپ کو نمایاں بنانا ہے جمع yang mulia Allah telah mengenalkan kita usaha Jawa ini oleh karena itu jangan kita hidup seperti umumnya manusia makan, minum, kawin, kemudian mati tidak. Orang yang sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau usaha dakwah ini, maka akhlaknya mesti yang paling bagus, ibadahnya mesti yang paling bagus, muamalah muasarahnya mesti yang paling bagus. Jadikan diri kita tauladan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena tugas dakwah ini merupakan tanggung jawab setiap diri umat baginda Nabi yang telah dikasih usaha dakwah ini. تو دوستو پہلے اللہ رب العزت انبیاء رام کو بھیجتا تھا کسی شہر کے اعتبار سے کسی ملک کے اعتبار سے کسی خاندان کے اعتبار سے لیکن میں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے نبی ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے لیکن اللہ نے کار نبوت والے کام کو بند نہیں کیا اللہ نے اس کار نبوت والے کام کے لیے ہمیں چنا ہے جمع امولیا nabi-nabi dan rusul-rusul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW mereka diutus oleh Allah dalam satu lingkungan yang terbatas satu kabilah, satu kampung, kadang-kadang satu negara beberapa kabilah saja akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat Dan selepas meninggal baginda Nabi, maka tugas melanjutkan perjuangan ini Allah bebankan kepada umat ini. Oleh karena itu, tugas dakwah ini merupakan kendaraan nubuah. Barang siapa yang naik dengan kendaraan nubuah, dia akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. इसी तरीके से मैं दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दावत की अजीम मेहनत के लिए हर एक को कबूल नहीं फरमाता किसी गांव से किसी शहर से एक کسی بستی سے ایک اس طریقے سے الگ الگ جگہوں سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر اپنے کام کرنے والے چن رکھے ہیں تو میں دوستو ہم اس نعمت کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے Jamaah mulia menjadi karkun atau kenal usaha dakwah ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. jenengan lihat di kampung jenengan satu kampung yang kartun paling satu dua orang yang keluar empat bulan paling satu dua orang kadang-kadang di satu mahalah karbonnya cuma itu saja tidak pernah bertambah-tambah beliau mengatakan sebabnya apa memang usaha dakwah ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu betapa besarnya kita syukur dipilih menjadi orang-orang yang kenal dakwah ini adalah masih sangat kurang اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتا ہے تو اس کو اللہ اپنے دین کا عطا فرماتا ہے اور میں دوستو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہوں اور وہ بندہ اس نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے تو میں اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں और किसी बंदे को मैं कोई नेमत देता हूँ वो उसकी नाशुक्री करता है तो मैं उससे उस नेमत को छीन लेता हूँ और उसको अजाब अलीम देता हूँ Oleh karena itu dipilihnya seorang hamba untuk kenal usaha Nabi ini tanda mahabbah Allah, cintanya Allah kepada hamba itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menginginkan kebaikan daripada hamba itu. Oleh karena itu kalau kita tidak syukur dikenal atas usaha dakwah seperti firman Allah kalau kalian bersyukur akan aku tambah tapi kalau kalian ingkar dengan nikmat dakwah ini maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih میں دوستو خالی زبان سے شکر کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا غم تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مین کو پوری امت کا غم تھا वो गम अपने अंदर पैदा करना है Syukur dengan lesan tidaklah cukup Tetapi syukur yang paling besar di antara syukur dengan lesan adalah meningkatkan pengorbanan. Sebagaimana para sahabat ditarget oleh Nabi tiap saat, tiap hari untuk meningkatkan pengorbanan sehingga risau mereka ada dalam hati kita. Risau kita, fikir kita seperti risaunya para sahabat. मैं दोस्तों सहाबा को پہلے دن ہی ایمان لانے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا تھا کہ میرا کیا کام ہے ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے دن اسلام کے اندر داخل ہوئے اور پہلے دن ہی پانچ بڑے بڑے صحابہ کو اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ بنے Para sahabat sudah paham apabila dia masuk Islam hari pertama selepas baca syahadat maka mereka punya perasaan tanggung jawab saya adalah seperti tanggung jawab baginda Nabi Muhammad SAW yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala pertama kali masuk Islam pada hari pertama karena dia merasa aku penerus perjuangan Nabi, maka hari pertama dia mendapatkan lima enam orang sahabat besar atas taskilannya masuk Islam. नहीं दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपना मिजाज दायाना मिजाज बनाना है कि उम्मत के गम के साथ हम दायाना सिफात के साथ लोगों को दावत दे रहे हैं Oleh karena itu sangat penting Bapak yang mulia Kita mesti punya karakter Punya sifat seperti da'i Kemana-mana saja Karena kita seorang da'i Punya karakter da'i Yaitu memikirkan keadaan umat दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सताया गया है वो सिर्फ दावत देने की वजह से सताया गया कि आपको जो है दिन भर आप लोगों को दावत देते आप लोग लोग आपके साथ कैसा कैसा सलूक करते کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے کوئی نوز باللہ آپ کے اوپر کوڑا ڈال رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے اور میں دوستو طائف کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دور تک جو ہے نشانے ٹیک ٹیک کے آپ کے پنڈلی مبارک پر پتھر مارے گئے یہ ساری کی ساری اذیتیں میں دوستو صرف دعوت کی وجہ سے Begini Nabi Muhammad SAW beliau disakiti bahkan dikatakan majnun, dikatakan ahli dukun dan sebagainya. Ini asbab beliau berdakwah kepada orang-orang jahiliyah. Selepas beliau mulai usaha dakwah mengajarkan agama kepada orang-orang kafir, maka datanglah cacian itu. Sebelumnya dia dipuji ketika dia belum usaha dakwah. Tetapi selepas usaha dakwah beliau dicaci bahkan naudzubillah ketika beliau pergi ke Taif orang-orang Taif bahkan anak-anak kecil melempari batu beliau sehingga sebagian anggota badannya berdarah. तो दोस्तों नूह सलाम को 900 साल जो पत्थरों से मारा गया है वो सिर्फ दावत देने की वजह से मारा गया Nabi Nuh dihantam batu, dilempari batu sampai tubuhnya tenggelam dalam batu. Karena apa? Karena usaha dakwah selama 950 tahun. सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह को जूतों से मारा गया आपके जो है मुंह चेहरे मुबारक पर जो है जूतों की एड़ियों से wajahnya itu tidak dikenali mana hidung mana pipi karena dipukuli sampai bengep tidak dikenali mana hidungnya mana pipinya ini semuanya asbab usaha dakwah ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو مارا گیا ہے وہ دوستو اتنا مارا اتنا مارا کہ جان جانے کے قریب پہنچ گئے میرے دوستو یہ سب کے سب کا اذیتیں صرف اس دعوت کی محنت کی وجہ سے ہوئی Begitu juga Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu taala dia dipukuli, dipukuli terus dipukuli sampai nyawanya itu hampir hilang. Hampir dia meninggal dunia. Ini semuanya karena usaha dakwah. मैं दोस्तों हम भी उस दावत की मेहनत को लेकर चल रहे हैं तो हम सोचे कि इस दावत की निस्बत पर हमने क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं Sekarang kita sudah dakwah, sekarang kita berjalan di atas jalan dakwah. Kita berpikir, memikirkan diri sendiri, sudah berapa sabarkah kita, berapa tahan ujikah kita dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah ini. मैं दोस्तों सबसे पहले तो अपने दिल के अंदर इस यकीन को बिठाना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो नबी वाला काम कर रहे हैं और काम को अजीमत के साथ में करना है Pertama kali yang mesti kita tanamkan dalam diri kita bahwa usaha dakwah ini adalah usahanya Rasulullah SAW dan usaha dakwah ini adalah agung sangat mulia karena ini usaha orang yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. मैं दोस्तों अगर दावत के किसी भी अमल का इस्तफाफ हमारे अंदर आ गया तो दोस्तों अल्लाह काम से महरूम कर देता है Kalau kita meremehkan amal-amal dakwah, satu saat nanti kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari usaha dakwah. اس لیے ہم نے دوستو نیت کریں کہ اس کام کو اپنا اوڑنا بچھانا بنانا ہے اس کے ہر عمل کو میں دوستو اپنی ذات سے پورا کرنا ہے Oleh karena itu kita niat dengan sedalam hati kita semua amal-amal adat yang ada dalam dakwah kita akan ikuti semua insya Allah. क्योंकि मैं दोस्तों इस काम के उसूल ही शरीयत हैं इस काम की Usul daripada usaha dakwah ini adalah syariat. इसलिए मैं दोस्तों हम नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने ईमान को बनाने के लिए اور باہر کے ماحول کو بنانے کے لیے اور پوری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے اس کے لیے میں دوستوں روزانہ دعوت کی محنت کے لیے ہم روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کر کے محنت کریں گے Oleh karena itu untuk memantapkan iman kita buat suasana mahal di lingkungan mengenai iman setiap hari mulai sekarang kita niat dua dakwah satu hari satu malam delapan jam. دوستو ابھی ہم نے کام کو دل پر نہیں لیا جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس عملہ نہیں ہے اگر ہم کام کو دل پر لیں گے اور میں دوستوں روزانہ کی محنت کو ہم مضبوط کریں گے تو ہماری مسجدوں کے اندر کارکن ہوں گے عملہ ہوں گے تو پھر میں دوستوں ہم عالم کے تقاضے پورے کریں گے Kalau kita usaha di mahalah kita, di tempat kita kuat, sungguh-sungguh 8 jam, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menggunakan kita untuk dakwah seluruh alam. روزانے کی محنت سے چھ روزے کی محنت سے میں دوستو ہماری مسجدوں میں عملہ تیار ہوگا کارکن تیار ہوں گے begitu juga keluar tiga hari ini kita juga keluar dan nyiapkan orang-orang di mahalah kita juga keluar tiga hari مسجد کی محنت سے مسجد وار جماعت مضبوط ہوگی اور مسجد وار جماعتوں سے پھر ہمارا مرکز مضبوط ہوگا kalau masjid-masjid kita hidup dengan amal makomi maka otomatis markas kita pun juga akan hidup nah dosto جب ہمارے مرکز کے اندر تقاضے ملیں گے یہ ہمارا جو شب گزاری ہے یہ میں دو سو تقاضوں کا لین دین ہے یہ نہیں کہ جو ہے بات چیت سننے کے لیے بیان ہو گیا اور پھر اس کے بعد بلکہ پورے ہفتے ہم نے کیا کام کیا ہے اس کام کو جو ہے یہاں تقاضے بنا کے جو ہے مرکز لے کر آنا ہے اور مرکز کے تقاضوں کو لے کر اپنی مسجدوں میں جانا ہے Kemudian setiap minggu para pekerja dakwah dikumpulkan dalam malam Jumat semacam ini. Beliau mengatakan malam Jumat ini bukan hanya untuk mendengar bayan kemudian pulang selesai tidak. Tetapi malam Jumat ini sarana untuk mengambil takaza mingguan di mahalah kita. Nanti di markas ini akan dibentangkan takaza-takaza dunia, takaza-takaza nasional sesuai dengan keputusan musyawarah. Kemudian takaza-takaza itu kita bawa ke mahalah-mahalah kita maka kita sampaikan kepada orang-orang di makomi kita. مولانا ابراہیم فرما رہے تھے کہ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا اور وہاں کی شب گزاری میں تقاضا آیا کہ چار ملکوں کے اندر جماعت بھیجنی ہے اگلے ہفتے تو بتاؤ کون کون سی مزیدوار جماعت جو ہے اگلے ہفتے بیرون کی جماعت بنا کے لائے گی تو مولانا فرما رہے تھے چھ یا سات مسجدیں کھڑی ہو گئی कि हम अगले हफ्ते जो है अपनी मस्जिद से बैरून की जमात बनाकर लेकर आएंगे तो उसमें से चार मस्जिदों को खड़े कर खड़ा करके तीन मस्जिदों को बैठा दिया तीन मस्जिद वालों को कि तुम्हें फिर अगले हफ्ते और तगाजा मिलेगा Maulana Ibrahim, beliau Karguzari, satu ketika saya keluar di satu negara, kemudian waktu malam istimak semacam ini, dalam bayang beliau mengatakan, saya ingin minggu depan, yaitu istimak minggu depan, empat jamaah yang dikirim ke luar negeri dari satu mahalah maka setelah saya tasil itu ternyata ada tujuh masjid yang berdiri semuanya sudah menyiapkan satu jamaah ke luar negeri maka beliau mengatakan saya butuh empat saja tidak butuh tujuh yang tiga duduk, yang empat berdiri yang tiga mahalah nanti tagaza ke negara lain minggu depan suci کہ لوگ محنت کر کے کتنے آگے پہنچ گئے اگر ہم سوچیں اپنی مسجد کے اعتبار سے اگر ہمیں تقاضا مل جائے کہ تمہیں اگلے ہفتے شب گزاری میں چار ماہ کی جماعت بیرون کی نہیں چار مہینے کی اندرون کی جماعت بنا کے لانی ہے تو بتاؤ ہم میں سے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو اس تقاضے کو لے کے چلی آئیں گی Seandainya kita pulang dari dari markas, markas ini membawa takaja ke mahala kita. Kita suarakan di mahala kita, bulan ini kita akan keluarkan jumlah ke luar negeri dari satu mahalah. Kemudian kita usaha benar-benar sehingga satu jamaah dari mahalah kita terbentuk. Kemudian bulan depan ke negara lain, maka betapa akan majunya usaha dakwah dan betapa akan majunya mahalah kita. इसलिए मेरे दोस्तों हमारी मस्जिदवार जमातें मजबूत होंगी तो हम तकाजे पूरे कर सकते हैं बोले हम करते अपनी हैं जात तो- के तकाजे पूरे पूरे नहीं कर सकते Kalau amal makomi di mahalah kita kuat, maka kita akan mudah untuk menyambut جاتا ہے ہم اپنے بارے میں سوچے ہمیں آٹھ سال دس سال پندرہ سال اس محنت میں ہو گئے ہم نے چار مہینے بھی لگا لیے آئی بی بی بیرون بھی لگا لیا لیکن ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر حملہ تیار نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری مسجدوں کے اندر پانچ امال بھی زندہ نہیں ہے ابھی Jangan berpikir saya sudah kena dakwah 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, saya karbon lama, saya sudah IPB, saya sudah IP, saya sudah negeri jauh, saya sudah negeri dekat, semua sudah. Tinggal sekarang saya duduk sehingga di mahala dia lima amal makomengkum tidak hidup. Kenapa dia merasa puas dengan pengorbanan dia? میں دوستو لوگ تو ایسے ہیں دعوت کے ایک ایک عمل کو وہ عظیمت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اپنا ہفتے واری گشت کرنے کے لیے اگر باہر گئے ہوئے ہیں جن کے کاروبار باہر ہے تو فلیٹوں سے اپنا گشت کرنے کے لیے آتے ہیں فلیٹ Beliau mengatakan begitu juga jauhlah pertama, jauhlah pertama ini kita pentingkan. Beliau mengatakan seandainya kita kerja jauh yang mana pulang harus dengan pesawat terbang, tapi hari itu jauhlah pertama, maka kita mesti membeli tiket pesawat terbang sehingga hari itu kita bisa jauhlah pertama. Ini namanya mementingkan jauhlah pertama. एक मुल्क की कारगुजारी आई मरकज निजामुद्दीन कि हमारे गश्त वाले दिन हमारे बस्ती का सौ फीसद अमला मस्जिद के अंदर होता है हम गश्त करें तो कैसे करें تو پھر ان کے لیے جو ہے طے ہوا کہ آپ ایسا کرو ایک ہفتے آدھے لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں اور وہ آدھے لوگ جو ہے ان کو اوپر گشت کر کے محنت کر کے ان کو مسجد لے کر آئے پھر اگلے ہفتے وہ آدھے لوگ جو ہے گھروں کو چلے جائیں اور پھر وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ آدھے لوگ جو ہے گشت کر کے ان کو مسجد میں لے کر آئے کہ اس محنت کو نہیں چھوڑنا جس کی محنت کی وجہ سے سو فیصد عملہ دعوت کی محنت پر کھڑا ہوا Saya dengar Karduzari di markas Nizamuddin ada satu mahalah di, di India Karduzari depan mas saya bahwa semua orang di mahalah kami di masjid kami sudah sholat berjemaah semua sudah ikut jaulah satu semua maka bagaimana cara melaksanakan jaulah satu uang semua orang sudah di masjid siapa yang dijaulahi maka Mas masih mengatakan tertibnya begini untuk minggu ini jala pertama selepas asar separuh karkun pulang, separuh di masjid. Nanti yang di masjid jawalah kepada yang di rumah yang baru pulang itu. Kemudian cash langsung ke masjid lagi. Nanti minggu depan separuh yang tadinya pulang sekarang ke masjid, kemudian separuh pulang, kemudian selepas asar jawalah kemudian cash semacam itu. Jadi walaupun semua orang sudah jawalah satu, jawalah satu tidak boleh ditinggalkan. پھر دوستو ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تو ہم نے جو فرما رہے مولانا ہے کہ اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے یہ پانچ کام کے اندر ڈھائی گھنٹے کی محنت اور مہینے کے تین دن اور اگر مزید چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر عالمی اعتبار سے انقلاب آ جائے پوری دنیا کے اندر پورا دین زندہ ہو جائے اس کی ترتیب کے لیے اپنی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے کہ روزانہ کے آٹھ گھنٹے اور مہینے کے دس دن دوستوں اس کی ترتیب ہے Setengah pun masih akan dalam lima amal makomi ini termasuk fadilahnya adalah untuk menjaga iman kita sehingga nanti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan iman ini sangat-sangat minimal dua setengah jam untuk menjaga iman kita musyawarah harian untuk menjaga iman kita dan semua lima amal makomi tetapi lima amal makom ini untuk mencakup seluruh alam ini belum bisa. Oleh karena itu kita tingkatkan dari dua setengah jam menjadi delapan jam. Nanti dari delapan jam yang kita biasanya cuma memikirkan beberapa kampung saja, kita akan ada kemampuan memikirkan seluruh dunia. میں دوستوں ہم اتنے پرانے ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہم روزانہ دعوت کی محنت کے لیے گھر گھر خوش آمدے کرنے کے لیے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ابھی ہم خود اپنے ڈھائی گھنٹے فارغ نہیں کر رہے ہیں اور روزانہ مہینے کے تین دن نہیں لگا رہے ہیں ہفتے کے دوش گشت نہیں کر رہے ہیں Jamaah yang mulia, di antara kita ini banyak orang yang ngaku saya ini karpun lama, saya ini karpun lama senior. Tetapi pada kenyataannya dua setengah jam bolong-bolong, tiga hari bolong-bolong, kemudian waktu kita untuk masjid juga bolong-bolong. Bagaimana kita ngaku karpun senior? मैं दोस्तों हमारे पीछे बहुत बड़ा अमला काम के अंदर आने के लिए तैयार है और वो काम को करने वाला बनेगा लेकिन मैं दोस्तों वो अमला काम पर खड़ा हो जाए उसके लिए मैं दोस्तों हमारी कुर्बानी मतलूब है Jamaah yang mulia, orang-orang baru di belakang kita itu ribuan menunggu kita. Mereka ingin maju, mereka ingin meningkat. Tetapi orang lama tidak pergi kemana-mana, akhirnya tertotok sama orang lama ini. Oleh karena itu kalau orang lama meningkatkan pengorbanan, otomatis orang-orang di belakangnya akan ikut orang lama. मैं दोस्तों जितने लोग बेदीनी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं हमारी बस्ती के अंदर उसकी पूछ हमसे होगी जितने लोग अल्लाह के अहकाम को तोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं उसकी पूछ हमसे होगी क्योंकि मैं दोस्तों अल्लाह ने हमें अपनी मेहनत का कारकुन चुना है Jamaah yang mulia, orang-orang di kampung kita yang tidak mengamalkan agama, tidak melaksanakan agama, itu nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau di kampung kita ada orang tidak sholat kita tidak ditanya ada orang tidak amalkan agama tidak ditanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pekerja-pekerja dakwah मैं दोस्तों हम गौर करें कि हमारा जो है नौजवान कहाँ जिंदगी गुजार रहा है شام کو نکل جاؤ چائے کی دکان پہ جو ہے پوری پوری دکانیں بھری ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے سگریٹوں میں چائے میں وقت اپنا برباد کر رہے ہیں زندگیاں خراب کر رہے ہیں ہمیں میں دوستوں ان کو دیکھ کر احساس نہیں ہو رہا Jamaah yang mulia, setiap hari kita menengok pemuda-pemuda kita sore berangkat eh, pergi dari rumah, pagi baru pulang. Mereka nongkrong di warung-warung sambil ngerokok 76 dan sebagainya. Kita pun lewat ngerokok tapi tidak 76 tadi dia bilang rokok, bukan 76. Rokok gitu aja. Tetapi kita melewati mereka tanpa ada perasaan salah sama sekali. میں ہماری ماں بہنیں پہ برتا ہو کے زندگی گزار رہی ہیں اس کی پوچھ کس سے ہوگی وہ ہم سے taala? میں دوستو ہم ایسے ہیں جیسے ایک سیڑھی ہوتی نا اس سیڑھی کے پہلے ڈنڈے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نہ تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ پیچھے والوں کو آگے آنے دے رہے ہیں kita itu seumpamanya dia umpamakan seperti orang yang naik menuju naik tangga menuju ke atas Nah kalau kita berhenti di di tangga itu, ini orang orang dari bawah mau mau naik nggak bisa, yang atas لالو کی ڈونڈتے اور دوستو اس کام کے اندر جتنی سستی اور غفلت ہم سے ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرماوے آج سے ہم نیت کر کے جائیں کہ جو مرکز نظام الدین سے تقاضا دیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس تقاضے کو اپنی ذات سے پورا کرنا ہے Oleh karena itu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemalasan kita dan kelalaian kita. Mulai saat ini kita punya niat yang kuat, apapun takaza dari markas Nizamuddin kita insya Allah siap menyambutnya. मैं दोस्तों अगर एक आदमी ने भी काम को काम समझकर करने की नियत कर ली और अपने पूरे जान को और पूरे माल को खपाने की नियत कर ली तो अल्लाह उसको जारिया बनाकर पूरे आलम के अंदर पूरे मुल्क के अंदर उसको जो है जरिया बनाकर अल्लाह काम को खड़ा कर देगा Jika satu orang saja memahami usaha dakwah ini sehingga dia menggunakan seluruh potensinya, hartanya, pikirnya, doanya, bahkan nyawanya untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang ini menjadi asbab hidayah seluruh alam. جس آدمی نے میں دوستو اپنی پوری جان پورا مال اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگانے کی نیت کر لی تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا جیسا seseorang dia memahami perkara ini dalam usaha dakwah sehingga dia menggunakan seluruh fikirnya, hartanya, dirinya, potensinya untuk agama, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelesaikan urusan dia روسان اس لیے میں دوستو ہم دعوت دیں ٹھوک بجا کر توحید کی کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے حالات کو دیکھ کے اس کی تشکیل نہیں کرنی بلکہ اللہ کے خزانوں کو اللہ کے غیبی نظام کو دیکھتے ہوئے ہمیں تشکیل کرنی ہے کہ لوگ حالات میں ہیں کہ اس کی تشکیل نہیں کرنی بلکہ یہ کام تو لوگوں کو حالات سے نکالنے کے لیے ہی ہے Oleh karena itu dalam kitab dakwah pertama kali adalah mengajak manusia kepada tauhid. Segala sesuatu datang dari Allah, tidak ada pengaruhnya mahul keadaan suasana, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan manusia daripada lingkungan makhluk menuju kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ajak mereka yakin kepada Allah bahwa segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. میں دوستو جتنا ہماری جیب میں ہے اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے غیبی خزانوں کے اوپر یقین ہونا چاہیے یا کن کو پاچا کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ کہیں تو اس آگ کو ہم بجھا دیں دوستو ابراہیم علیہ السلام کا یقین کیسا تھا کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتے اور غیر نبی کے پاس نہیں آ سکتے اس جیسے اسباب کا بھی انکار کر دیا کہ اگر اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan di kobaran apinya Namrud maka datang malaikat Jibril untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim beliau mengatakan, apakah ini perintah Allah atau bagaimana? Bukan ini bukan perintah Allah, maka beliau mengatakan, kalau minta tolong kepada kamu saya tidak, tetapi kalau minta tolong kepada pencipta kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka iya. Betapa tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawari musrah oleh malaikat Jibril pun ditolak karena itu cuma asbab dia yakin kepada Rabbul Asbab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pendoso nah, اللہ رب العزت کی ذات پہ جتنا بڑا توکل ہوگا میں تو دوستو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو غیر پر روزی پہنچاتا ہے اور فرمایا کہ ایسے روزی پہنچاتا ہے جیسے اللہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے بولے itu ہے تو yang tawakal kepada Allah Subhanahu تو اللہ سبحان akan memberi اللہ کا dengan tanpa yang disangka-sangka. Jadi یا yang ghaibiyah, Bahkan dia akan dikasih rezeki seperti mana Allah kasih rezeki kepada burung-burung. Pagi keluar dalam keadaan kempes perutnya, kemudian sore hari sudah penuh perutnya. میں دوستو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے روزانہ ہمیں دعوت دینی ہے کیونکہ دائی ہر چیز میں اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہماری توحید بھی اعلیٰ ہو ہمارا توکل بھی اعلیٰ ہو اور ہم جو ہے اللہ کے خزانوں پہ یقین رکھنے والے ہوں اور یہ سارا کا سارا یقین جو ہے میں دوستوں توقل توحید جو آئے گی یہ دعوت آئے گی اس لیے روزانہ جو ہے ہم چل پھر کے روزانہ کم سے کم ہم ڈھائی گھنٹے ایمان کو بول رہے ہیں ان لوگوں میں Untuk menjaga iman kita, meningkatkan iman kita adalah dengan dakwah iman yakin, dakwah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keaguan Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman kita. Oleh karena itu seorang dai mesti dakwahnya paling bagus, tawakulnya paling bagus, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala paling bagus dengan cara bagaimana minimal-minimal sehari semalam dua setengah jam gunakan untuk bicara keagungan Allah Subhanahu wa taala. نہ دوستو اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہ دوستو ہمیں مال کی ضرورت پڑے گی اور اگر ہمارا یقین یہ ہوگا کہ ہم اسباب کی محنت کریں مال اکٹھا کریں پھر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو میں دوستوں ہم اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے اور پورے جب تک کرے گا آدمی جب تک اس کی جیب اس کو اجازت دے گی لیکن میں دونوں ہمارے سامنے تو پورا عالم ہے ہم پورے عالم کے تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں اس کے لیے اللہ کے غیبی خزانوں سے ہمیں لینے والا بننا ہے Jamaah yang mulia, agama Allah ini perlu pengorbanan, perlu takaza, banyak permintaan. Apabila kita hanya menyandarkan uang yang ada dalam saku kita, maka tidak cukup. Oleh karena itu, yakin kepada khazanah Allah, kepada gudang kekayaan Allah Subhanahu wa taala, itulah cara yang terbaik untuk menyambut takaza-takaza agama. Islam itu अपनी नमाजों को हमें जानदार बनाना है और नमाजों के जरिए से अल्लाह से लेने वाला बनना है Oleh karena itu jadikan sholat kita punya roh sehingga dengan sholat dua rakaat akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. मैं दोस्तों अल्लाह फरमा रहा है उससे बेहतर दीन किसका हो सकता है जो दावत और इबादत को एक जगह जमा करे Allah berfirman, siapakah orang yang paling bagus agamanya melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے لانس تاشر کو بٹاؤں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو صاحب ابھی نماز کی طرح متوجہ ہوتے کتنے واقعات ایسے صحابہ رضعین کے سامنے حاجت پیش آئی دو رکعت پڑی اللہ سے مانا اللہ نے مسئلے کو فوراً حل کر دیا Berapa banyak kisah para sahabat yang sudah kita ketahui mereka ada masalah sholat dua rakaat kemudian Allah langsung memberikan pertolongannya kepada mereka para sahabat. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह से फरमाया जिसका मफहूम है कि आयशा अगर नमक की भी जरूरत पड़े तो अल्लाह ही से मांगना अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ही से Begini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Aisyah wa Aisyah, kalau engkau perlu garam, mintalah kepada Allah. Kalau kalau kamu ingin tali sepatumu putus maka mintalah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai perkara-perkara yang kelihatannya remeh ini oleh Nabi diajarkan langsung minta میں دوستو ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کتنے تقاضے ہم نے بڑے لیے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اللہ سے مانگا ہو یا ہمارے گھر کے اندر کوئی حالات آگے ہوں تو ہم نے اس کو نماز کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرایا ہو حالات کو حل کرایا ہو Jamaah yang mulia, berapa banyak tagaza agama yang ada di depan kita, begitu berapa banyak masalah keluarga yang ada di depan kita. Tagaza agama, kemudian masalah di keluarga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sholat dua rakaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan selesaikan masalah keluarga kita sehingga kita bisa menyambut tagaza agama seluruh alam. मैं दोस्तों दावत की मेहनत खाली भाग दौड़ का नाम नहीं है बल्कि एक चीज अपने अंदर पैदा करनी है कि अमल को अमल बनाना है अल्लाह के सामने खूबसूरत और मुजयन करके अल्लाह के सामने अपने अमाल को पेश करना है Dalam dakwah ini kita ingin latihan menyelesaikan masalah dengan amalan. Dengan amalan yang bagus, yang ikhlas, dohirnya bagus, punya roh, sehingga nanti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. नियत करें इंशाल्लाह आज से कोई भी मसला पड़ा हो दुनियावी हो अखरवी हो कोई भी मसला हो ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے حل کرانے کی مشق کریں گے انشاءاللہ rakaat minta kepada Allah میرے دوستوں اپنی نماز کو بہترین بنانا ہے نماز کے اندر خوشغذو پیدا کرنا ہے اور نماز کے اندر دھیان پیدا کرنا ہے Maka dalam sholat itu mesti dengan cara yang benar, dengan khusyuk dan khudu, zohirnya tertib, batinnya juga tertib. मैं दोस्तों जिस नमाजी की नमाज में खुश खुजू नहीं होगा वो कल कयामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दीन पर नहीं उठाया जाएगा Orang yang sholatnya tidak khusyuk dan khudu, maka sholatnya tidak tidak akan naik ke langit, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. नमाज से जब नमाजी फारिग होता है तो नमाज इसके लिए दुआ देती है या बदुआ देती है अगर नमाज को इसने बेहतरीन बनाया होगा तो नमाज अल्लाह की बारगाह में इसके लिए दुआ करेगी और अगर नमाज को इसमें बिगाड़ा होगा तो नमाज इसके लिए बदुआ करती हुई जाएगी Selepas selesai salam, sholat ini akan berdoa kepada orang yang sholat. Kalau sholatnya bagus, maka sholat akan berdoa bagus kepada orang yang mengerjakan sholat. Tetapi sebaliknya, orang yang yang mengerjakan mengerjakan sholat sholat sholat dengan asal-asalan tidak bagus maka akan mendoakan jelek kepada اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر پورا کرنا ہے Kemudian jamaah yang mulia, dalam 24 jam kita mesti memikirkan apa perintah Allah kepada diri saya saat ini, apa yang dikehendaki Allah saat ini kepada saya, kepada keluarga saya itu apa. Oleh karena itu kita mesti belajar ilmu. मैं दोस्तों हम 24 घंटे तहकीक करें कि इस वक्त में मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है Kita mesti nahkik, neliti-neliti saat ini apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. मैं दोस्तों दावत के हर अमल को इनकी रोशनी में करना है Dakwah ini menyebabkan setiap amal menjadi bernur, menjadi bercahaya. जो अमल जितना सुन्नत के करीब होगा मैं दोस्तों वो तो दावत बनेगा वरना मैं दोस्तों जो है वो बिगाड़ बनेगा Dakwah dengan cara sunnah itu akan men- menyebabkan amal-amal kita bernur. Tetapi amal yang tidak sesuai dengan sunnah itu bukan amalan namanya akan men- menunjukkan kegelapan, tidak bernur. अल्लाह की जो मदद है नुसरत है वो सुन्नत पर है तो हमारी दावत जो है मैं दोस्तों वो सुन्नत तरीके पर हो Pertolongan Allah, nusratullah ini datang kepada yang mengamalkan sunnah. Sedangkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak akan mendapatkan nusratullah. दावत सुन्नत जो है मैं दोस्तों इंफरादी दावत है Dakwah sunnah itu apa? Pertama kali dakwah infiradi. हम अपने मिजाज को जो है दायाना बनावे रोजाना हम जो है सुन्नत समझ के दावत दे रहा हूँ Kita jadikan dakwah ini menjadi mizaj kita, menjadi karakter kita. मैं दोस्तों हमें हर काम को जो है علم کی روشنی میں کرنا ہے علماء اکرام سے ہر عمل کی تحقیق کرے یہ کام جو ہے میں دوستو سارا کا سارا اس کے ہر اصول جو ہے میں دوستو وہ شریعت سے ہے ہر اصول قرآن حدیث کی روشنی میں ہے اس لیے دعوت کے ہر اصول کو جو ہے اہتمام کے ساتھ میں کرنا ہے setiap perbuatan amal yang kita kerjakan kita mesti tanya kepada ulama yang ahlinya cara mengamalkannya bagaimana sesuai dengan syariat Sehingga nanti kita orang dakwah, setiap muamalah kita, amal-amal kita sesuai dengan syariat yang telah diridhoi oleh Rasulullah SAW. मैं दोस्तों हमें जिक्र के जरिए से अल्लाह की मार्फत को हासिल करना है Jamaah yang mulia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan ma'rifatullah. काम करने वाला रोजाना जो है कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम तस्बीहात का अहतमाम और मसनून दुआओं का अहतमाम करें Kita bekerja dakwah tiap hari mesti baca Quran. Kemudian zikir pagi petang mesti kita jaga. Salat-salat sunnah, badiah kebelas semuanya mesti kita jaga. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اس کام سے علم اور ذکر کو نکال دیا جائے تو یہ کام اوارگی بن جائے گا دوستو کام کرنے والا اپنے آپ کو تحجد کا پڑھنا ضروری سمجھے نبی پر جو ہے تحج فرض ہوتی تھی اور ہم نبی والے کام کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے میں دوستوں ہم اللہ سے تنہائی کے اندر تحجد کے اندر اپنے مسئلوں کو امت کے مسلوں کو اللہ کے سامنے پیش کرا کرے محمد Untuk umatnya kita pekerja dakwah maka wajibkan diri untuk sholat tahajud di tengah malam yang sunyi berbisik kepada Allah haturkan semua masalah kita dohir batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. तो दोस्तों आखिर शब में उम्मत के लिए हम इस्तगफार करें Kemudian yang terakhir istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita dan untuk umat. مولانا لیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے تمام بزرگ بزرگوں کے وظائف اوراد دیکھے لیکن جتنی نورانیت اور جتنا اللہ سے قرب تیزی کے ساتھ تحجد کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھنے کے اندر ملا ہے وہ کسی عمل میں نہیں ملا Saya lihat beliau mengatakan, saya ini melihat wiridan-wiridan ulama-ulama di India banyak sekali. Tetapi selepas semua saya amalkan, beliau mengatakan saya lihat, di antara wiridan yang paling nurnya banyak itu adalah selepas sholat tahajud membaca Quran dengan دوستو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ بنانا ہے کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمہ کہ لوگ آپ سے مل کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے کٹر جو ہے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے Begitu juga kita berakhlak yang bagus dengan teman-teman kita, dengan saudara muslim kita. Baginda Nabi ini punya akhlak yang sangat tinggi. Sehingga musuh yang datang dari jauh niatnya untuk membunuh Nabi ketika ketemu Nabi berakhlak yang bagus langsung masuk Islam. Oleh karena itu bagaimana pekerja dakwah ini mempunyai akhlak yang tinggi. Islam tersebar dengan akhlak. तो दोस्तों आज जो पूरी दुनिया के अंदर बिगाड़ है वो لوگوں کے حق کو مارنے کا وجہ سے بگاڑ ہے تو امت کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بن جائے اس کے لیے میں دوستو ہم لوگوں کے حقوق کو ادا کریں اور اس کی دعوت دیں Kenapa sekarang dunia terjadi peperangan kekacauan dan macam-macam? Karena semua orang ingin mengambil haknya orang lain menjadi hak dia. Sahabat Radhiyallahu Ajmain mereka itu memberikan hak dia kepada orang lain sehingga tidak ada perpecahan di antara para sahabat. मैं दोस्तों इकराम किसी को कपड़ा पहना दिया تو اس کو پھر کپڑے کی ضرورت پڑے گی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اس کو پھر جو ہے کھانے کی ضرورت پڑے گی سب سے بڑا اکرام جو ہے میں دوستو ایمان والے کے ساتھ یہ ہے کہ ایمان والے کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت والے راستے پہ ڈال دیا جائے جامع yang mulia memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian termasuk ikram memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan juga termasuk ikram memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan juga ikram tetapi ikram yang paling hakiki ada میں دوست بڑا اکرام یہ ہے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھ سے اس کے بارے میں ایک ایک ایمان والے کا میں ذمے دار ہوں میں اپنے آپ کو ذمےدار سمجھوں کہ جتنی بھی جو ہے بے دینی آلم کے اندر وجود ماری ہے یہ سب کی سب میری وجہ سے آ رہی ہے تانا کان چلم کی آمد saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan setiap orang di dunia yang tidak beragama. Saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya perasaan semacam itu, nanti kita punya semangat untuk menyelamatkan manusia dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. तो दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदी के न- जो है जनाजे को देखकर जो है आपको कि मेरा एक उम्मती जो है कुफ्र के अंदर जो है चला गया तो जिसका मफहूम है कि जहन्नम में चला गया Satu ketika baginda Nabi bersama para sahabatnya da- lewatlah jenazah Yahudi. Maka Nabi ditanya ini jenazah siapa? Jenazah Yahudi. Nabi mengatakan satu umatku telah mati menuju neraka jahanam. Ini risau baginda Nabi terhadap umat beliau. میں دوستو غیروں کا تو ہمارے دل میں کیا درد آئے گا ابھی اپنے ایمان والوں بھائیوں کا درد نہیں ہے کہ ہمارے کتنے ایمان والے بھائی جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اسی حال میں دنیا سے جا رہے ہیں untuk مولیا orang kafir اور اسلام Wong untuk membawa orang Islam ke masjid aja punya pikir. Kok nanti kita berani mati suan kepada Allah itu bagaimana? ابھی تو میں اندر ہمیں اپنے گھر والوں کا بھی غم نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر کے لوگ دینی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں میری اولاد اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہی ہے دوستوں ابھی تو ہمیں اس کے لیے بھی رونا نہیں آتا Kok kepada orang Islam lain, kepada anak istri kita pun kita kadang-kadang tidak punya risau sama sekali. anak saya sholat apa tidak, istri saya membaca Quran apa tidak, mereka apa, sedang apa mereka kerjakan, sama sekali tidak pernah menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan rumah tangga kita sendiri. मैं दोस्तों हम सोचे कि हम उम्मत के लिए अपने घर वालों को कितना रोए हैं Oleh karena itu kita kita mesti berpikir untuk untuk keluarga berapa berapa banyak sudah sudah menangis, umat Lekin میں دوستو اللہ کے رسول صلی وسلم کو امت کا کتنا بڑا غم اور امت کے قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان کے لیے کتنا دل کے اندر درد کہ عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی وسلم چل چلاتی دھوپ کے اندر ظہر سے और ऊँटनी के ऊपर बैठे बैठे तकरीबन पाँच छह साढ़े छह घंटे जो है आपने धूप में खड़े होके जो है अल्लाह से उम्मत के लिए दुआई करी है Jamaah yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW ini punya risau seluruh umat, keluarganya dan seluruh umat. Pada waktu di Arafah, beliau berada di atas kendaraannya, berdoa untuk umat ini di terik matahari yang panas kurang lebih 5 sampai 6 jam. तो दोस्तों कोई माँ अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी अपनी औलाद के इतना नहीं रोई होगी जिन कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए रोए हैं Baginda Nabi tidak menangisi kematian keluarganya, kematian saudaranya seperti menangisnya beliau ketika doa untuk umat ini. میں دوستو ہمیں اپنے اندر نبی والا غم پیدا کرنا ہے نبی والی امت کے لیے کڑھن پیدا کرنی ہے oleh karena itu kita kita ciptakan dalam diri risau seperti risaunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dosto, ہر کام کو ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے چاہے چھوٹا تغازا ہو یا بڑا تغازا ہو کوئی چھوٹا amal ہو یا بڑا amal ہو ہر amal کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے Semua amal yang kita kerjakan, baik takaza kecil, takaza besar, amal yang kelihatannya besar, kelihatannya kecil, semuanya hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala saja. मैं दोस्तों अल्लाह की बारगाह में सिर्फ वही अमल कबूल होगा जो अल्लाह की रजा के लिए किया गया होगा Amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila amal kita hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. मैं दोस्तों अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अमाल लेकर जाएंगे اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ بندے کے یہ اعمال تو لکھ لو اور یہ اعمال جو ہے پھینک دو فرشتے آپ کہیں گے اللہ ہم نے تو اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا تو اللہ رب العزت فرمائے گا جس کا مفہوم ہے کہ فرشتوں تم نہیں جانتے تو میں جانتا ہوں یہ عمل جو ہے میری رضا کے لیے نہیں کیے اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے Kalau amal kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat mencatat itu bagus, nanti ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berfirman, "Wahai malaikatku, itu amal yang kelihatannya bagus kamu buang, tidak ada gunanya." Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, ini amalnya bagus kelihatannya." Maka Allah mengatakan, "Benar, dohirnya bagus, tetapi amal itu dikerjakan bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala." मैं दोस्तों कल कयामत में ऐलान होगा जिसने जो अमल जिसको दिखलाने के लिए किया था उसी से उसका बदला ले ले Nanti pada hari kiamat semua amal amal akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa tersebut. دوستو بڑے بڑے اعمال کر کے اگر اخلاص نہیں ہوا تو آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کوئی بڑا عالم اس کو جو ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا ایک بہت بڑے سخی کو جو ہے جو ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا شہید کو جو ہے شہادت کے باوجود جو ہے نہ دوستو نیت کے کھوٹ کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا Nanti pada hari kiamat amal-amal yang dohirnya besar yang ketika di dunia dipuji-uji oleh manusia tetapi karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan dicampakkan ke neraka jahanam. Seorang alim yang keilmuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seorang kaya yang dermawan, bahkan seorang yang mati syahid pun ini dohirnya besar amal ini tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah semua dicampakkan ke neraka jahanam. इसलिए मैं दोस्तों अमल को करने से पहले हम अपनी नियत को चेक करें कि मैं अमल किसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि Oleh karena itu sebelum amal kita kita cek hati ini ini Saya mau beramal untuk نیت تین طرح کی ہوتی ہے ایک تو اخلاص والی نیت ایک ریا والی نیت اور ایک بے نیت اگر آدمی نے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا تو یہ اخلاص والی نیت ہے یہ چھوٹا سا عمل بھی جو ہے بہت بڑے جو ہے ادر دلائے گا اور اگر آدمی نے کوئی نیت ہی نہیں کی کرنے سے پہلے کہ میں کیوں کر رہا ہوں تو اس کو اس کو کوئی ادر نہیں ملے گا और एक है रिया की नियत अगर दिखावे के लिए किया तो यही अमल इसके लिए वबाल बन जाएगा Orang beramal itu ada tiga Yang pertama ikhlas Yang kedua ria Yang ketiga tidak niat sama sekali Orang yang beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka walaupun sedikit akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua, orang beramal tapi tidak punya niat, jelas. Ini amal begitu saja. Maka kata beliau tidak dapat ganjaran apa-apa. Yang ketiga, orang beramal karena riak pamer kepada manusia, maka amal ini akan membawa musibah bagi si yang beramal tersebut. आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मुशरिक हो जाता है सदका देते देते मुशरिक हो जाता है Orang sholat-sholat tiba-tiba jadi musyrik, orang sedekah-sedekah tiba-tiba jadi musyrik. اس لیے میں دوستو اس اخلاص کا معاملہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے اور بندے کا معاملہ ہے اولہ کار میں تو ہے سب سے اس لیے ہم اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولے کہ میں نیت یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں اخلاص کا تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی عمل ہم نے کیا ہو اور تعریف دوسرے لوگوں کی ہو رہی ہو Oleh karena itu setiap saat kita cek amal kita Setiap saat kita cek amal kita Ini amal untuk siapa? Nanti beramal dicek lagi Sebelum saya beramal dicek lagi Sehingga benar-benar amal kita hanya mencari doanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah dosto Bani Israel ke ایک شخص جو ہے ایک ریت کے ٹیلے کی طرف کو گزرا اور اس وقت میں کہہ سالی پڑ لی تھی اس نے دل کے اندر خیال کیا کہ اگر یہ سارے کا سارا غلہ ہوتا تم میں قحط سالی پڑ رہی ہے ان لوگوں پر خرچ کر دیتا تو وقت کے نبی کے اوپر جو ہے وہی اتر گئی اور کہا کہ اس کو بتا دو کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال میں اتنا عجر لکھ دیا جامع yang mulia ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel dia berjalan melewati padang pasir yang sangat luas waktu itu terjadi kelaparan di Bani Israel Maka dalam hatinya dia mengatakan, seandainya ini semua pasir menjadi tepung, akan kusedekahkan kepada semua Bani Israel yang sedang kelaparan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan nabi waktu itu niatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. सारे अमाल का जो दारो मदार है वो नियत के ऊपर है इखलास वाले जो है हिदायत के चिराग हैं इसलिए मैं दोस्तों अमल को करने से पहले अमल के दरमियान में और अमल को करने के बाद اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ میں نے عمل کس لیے کیا تھا اگر نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہو تو توبہ استغفار کرے اور اگر نیت میں اخلاص ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید اللہ سے اخلاص کی حقیقت کو مانگے tergantung kepada keikhlasan. Amal yang کا اخلاصان اخلاص Oleh karena itu sebelum beramal تو cek, di tengah چیک kita cek, selepas amal kita چیک Seandainya selepas beramal ternyata bukan karena Allah, maka langsung istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas beramal ternyata karena Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur dan doa kepada Allah supaya ditambah lagi amal tersebut. मैं दोस्तों अपने यकीन और अमल को बनाने के लिए पूरी उम्मत सही यकीन और अमल पर आ जाए اس کے لیے میں دوستو اس طریقے محنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے Jamaah yang mulia, untuk mendatangkan iman dan amal dalam kehidupan kita, iman dan amal pada kehidupan seluruh umat manusia, caranya dengan cara yang telah ditempuh oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. میں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے کے نبی ہیں تو میں دوستو ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی ذمہ داری دے کر گئے ہیں تو یہ امتی یہ امت جو ہے پورے عالم کی ذمہ دار ہے اللہ نے اس کو پوری امت کا لیے کام دیا ہے تو اس کے لیے میں دوستو ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھپانے کی نیتیں کریں sama yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir sedangkan tanggung jawab beliau adalah sampai hari kiamat Sedangkan beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat, berarti tanggung jawab beliau diteruskan oleh umat ini. Berarti umat ini setiap pribadinya bertanggung jawab untuk seluruh umat sampai seluruh alam. Oleh karena itu, kita gunakan harta kita, diri kita, potensi kita untuk menyambut takaza ini insya Allah. मैं दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मदद और नुसरत है वो अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों के साथ है Nusratullah akan datang kepada orang yang menolong agamanya Allah اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کو ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خے کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے بری باتوں سے منع کرے فرمایا کہ صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں یعنی وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اور وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہیں Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya kurang lebih Kalian adalah sebagus-bagusnya umat Yang dikeluarkan untuk manusia Amar ma'ruf nahi mungkar Dan mereka inilah orang-orang yang paling sukses Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala میں دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہیں اگر ہم دنیا کے اوپر سینکڑوں سال بھی محنت کرتے تو اتنی دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے تھے جتنا اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اوپر اللہ نے چند دنوں کے اندر ہمیں پوری دنیا کے اندر چمکا دیا بڑی بڑی حکومتیں بڑی بڑی طاقتیں اللہ نے صحابہ کے قدموں کے اندر ڈال دی Seandainya kami kerja untuk mendapatkan dunia seluruh hidupku sampai mati Maka kami tidak akan mendapatkan dunia yang begitu banyak Sebagaimana kami ketika kerja agama Ketika kami kerja agama, berjuang memperjuangkan agama, maka datang kepada kami kehormatan, jabatan, dinar, dirham, semua datang kepada kami yang kami hanya kerja beberapa hari saja. Seandainya seluruh hidupku untuk mencari perkara itu dunia, maka tidak akan mendapatkannya. मैं दोस्तों दरिया के ऊपर जो रास्ते बने हैं और जो नुसरत आई है वो अल्लाह के दीन के तकाजों को पूरा करने के लिए आई है Jamaah yang mulia, para sahabat bisa berjalan di atas lautan itu kapan? Ketika mereka menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. मैं दोस्तों एक ऐलान पे जो अफ्रीका के जंगल खाली हुआ है दरिंदर जानवरों से वो अल्लाह के दीन के तकाजे पूरा करने की वजह से हुआ है Jamaah yang mulia, seorang sahabat bisa berani mengiklankan di satu hutan di Afrika, wahai seluruh penghuni hutan, pergi kamu semua, sahabat Nabi mau lewat itu kapan ketika dalam safar berjuang fi میں دوستوں ڈنڈی کا جو تلوار بنایا ہے اللہ نے وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنا چمولیا چار کا پانکتی کا سفر فی سبھی للہ میں دوستوں جیسے صحابہ کے ساتھ مدد تھی اگر بعد والے اس محنت کو لے کر کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت پچاس صحابہ کے برابر مدد کرے گا Jamaah yang mulia, walaupun kita bukan sahabat, apabila kita usaha seperti usahanya sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita bahkan 50 kali melebihi sahabat. और मैं दोस्तों सहाबा से ज्यादा अज्र देगा Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala seperti pahala sahabat. मैं दोस्तों अगर हमने काम को हल्का समझा सरसरी समझा कि काम कर लेंगे सवाब का काम है नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है मैं दोस्तों امت کی جو اوپر حالات ہیں وہ کام کو کام نہ سمجھنے کے کرنے کی وجہ سے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہیں منکر کرتے رہو مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو دعائیں قبول نہیں ہونے کی مغفرت مانگو گے مغفرت نہیں ہونے کی مدد مانگو گے تو مدد بھی نہیں ہونے کی یہاں تک کہ تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہونے کی Jamaah yang mulia, ini usaha dakwah bukan masalah mau atau tidak mau. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita punya pemahaman kalau longgar berangkat, kalau tidak longgar tidak berangkat, kalau capek leren, kalau giat berangkat tidak begitu itu. Itu nanti yang dapat musibah bukan hanya orang-orang Islam atau orang-orang kafir, tetapi diri kita pun juga akan kena musibah. Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Wahai teman-temanku, amar ma'ruflah kalian, nahi mungkarlah kalian. Kalau tidak, akan datang satu waktu kalian berdoa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa kamu orang-orang yang soleh pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. मैं दोस्तों उम्मत के ऊपर जब भी हालात आए हैं जब भी सवाल आया है वो दावत की मेहनत को छोड़ने की वजह से आया है Jamaah yang mulia, musibah-musibah yang datang kepada umat ini asbabnya satu saja, یہ تو مریکا میں دوستو امت کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ امت نے جو قرآن کے اندر اللہ کی نصرت کے وعدے جہاد کے اوپر ہے اور نہ کرنے کے اوپر جتنی بھی وہی ہیں اس کو صرف کتاب کے اوپر جو ہے معمول سمجھ لیا کہ یہ کتاب کے اوپر ہے حالانکہ میں دوستو اللہ کے جتنے بھی نصرت کے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے دعوت کی محنت کے اوپر ہیں اور نہ کرنے کے اوپر تقاضوں کو نہ پورا کرنے کے اوپر جتنی بھی وعیدیں ہیں نہ نکلنے کے اوپر جتنی بھی وعیدیں ہیں وہ میں دوستوں اس دعوت کی محنت کے اوپر ہے Jamaah yang mulia, banyak Al-Quran ayat yang menyebutkan bahwa nusratullah datang kepada para nabi, para sahabat, orang-orang soleh ketika mereka sedang jihad. Dan tidak ada wa'id atau ancaman yang begitu besar yang Allah sebutkan dalam Quran kecuali ancaman meninggalkan usaha jihad, usaha dakwah ini. मैं दोस्तों हम इस काम को सोच रहे हैं काम क्या है صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے بڑے بڑے تقاضے پورے کرنے کے باوجود ایک وقت اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ کی طرف سے اتاب آ گیا اور پچاس دن جو ہے پورے مسلمانوں کا جو ہے ان سے بائیکاٹ رہا میرے دوستو جہاد کا مقصد کتاب نہیں ہے بلکہ جہاد کا مقصد تو کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے اللہ کا دین پوری امت میں پوری طریقے سے آ جائے اس کی محنت کے لیے میں دوستو جہاد ہوں Sama yang mulia, ada beberapa sahabat yang dalam perang Badar ikut, perang Uhud ikut, semuanya ikut. Tetapi ada satu perangan yang mereka tidak ikut absen. Yaitu ada tiga sahabat, Muroro, Kam sama Hilal. Nah, mereka tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melewati baginda Nabi membaikot mereka 50 hari 50 malam. Salam tidak dijawab, kemudian di akhir 10 hari suruh pisah dengan istrinya gara-gara absen sekali tidak ikut dalam jihad. Beliau mengatakan jihad ini tidak mesti perang. Maksudnya jihad adalah mengagungkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itulah hakikatnya jihad. मैं दोस्तों उम्मत इर्तदाद के दिहाने पे खड़ी है इसलिए हम तौबा इस्तगफार करें और नियतें करें कि इंशाअल्लाह इस काम को अब जिंदगी का मकसद बनाना है Jamaah yang mulia, umur kita sudah berlalu tanpa ada niat untuk berjuang. Maka umur kita yang masih sisa, kita istighfar, tobat kepada Allah, niat, Ya Allah sisa-sisa umurku hanya untuk agama saja. मैं दोस्तों मौलाना यासलम फरमाते थे कि इस काम को नुकसान ना करने वालों से नहीं है बल्कि काम को जो नुकसान है वो काम के करने वालों से है उनसे जो काम को नहीं कर रहे और वो ये समझ रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं Jamaah yang mulia, ini saya lihat sudah mengatakan usaha dakwah ini usaha yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau orang buahnya itu dakwah kemudian tambah diterima. Kalau seandainya kita tidak dakwah itu usaha dakwah masih melorot, tidak. Itu usaha dakwah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerjakan kita yang mulia, kalau kita tinggalkan kita yang hina, usaha dakwah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. इसलिए में दोस्तों ये काम अजीम काम है کام کے تقاضوں کو ہمیں اپنی جان مال سے پورا کرنا ہے میں دوستوں پرانا وہ نہیں ہے جو بہت دنوں سے کام میں لگا ہوا ہے پرانا وہ ہے جو اپنی ضرورتوں سے پیسہ بچا کر اللہ کے دین کے لیے جو ہے اللہ کے بندوں کے اوپر لگا رہا ہو Oleh karena itu kita gunakan diri harta kita untuk usaha ini insya Allah. Orang, orang lama ini bukanlah orang yang sudah lama keluar tahun berapa itu. Orang lama adalah orang yang bisa mengakhirkan kebutuhan dia, memajukan kebutuhan agama, itulah orang lama. मैं दोस्तों अब नियत करें इंशाअल्लाह पूरा आलम के तकाजे पूरे करने हैं और नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह आज से अपनी पूरी जान पूरा माल अल्लाह के दीन पे लगाएंगे तो अल्लाह हमें दुनिया आखिरत में चमका देगा इंशाअल्लाह Niat mulai hari ini saya akan jauh untuk seluruh alam. Kemudian hartaku, diriku, nyawaku untuk agama, untuk taga seluruh alam, insya Allah. बताएं इसके लिए बैरून मुल्क के लिए Yang negeri jauh dulu Pak, yang negeri jauh dulu. Monggo, yang negeri jauh mohon berdiri. Silakan. Guru Malik. Yang negeri jauh supaya berdiri ke belakang berjalan. बैरून मुल्कों के लिए बताएं Silakan. Negeri jauh. Ini tagaza kita hasil musyawarah Indonesia kemarin diberi Indonesia 260 negara Pak. Untuk Amerika Latin Ya, silakan yang ke Amerika Utara dan ke Eropa silakan berdiri. Silakan. Yang untuk lebih jauh dahulu niat ya. Niat dulu, niat dulu, niat dulu. Sampai Desember nanti. अमेरिका के लिए बताएं अमेरिका का तलाका है अमेरिका के लिए कौन मस्जिद और जमात या कौन फर्द तैयार है sing niat teng Amerika sak masjid riyen, Pak. Nggih. Setunggal masjid ke Amerika Serikat, ke Amerika Latin mau Serikat. Sing kolomben sampun matur badhe teng Amerika Utara setunggal masjid saking Al Ihsan kula meneng teng wingking badhe diuntap aku tulang. Silakan. Al Ihsan satu jamaah ke Amerika, monggo. Monggo, ke belakang, ke belakang. Silakan. Ke depan, ke depan. Nggih, depan beri, nggih. Mengacung Silakan Tunggu Pak Abdullah Toni, Silakan Jamaah yang dari Ngawi Jamaahnya Pak Nati yang akan ke Kamboja Silakan Tunggu Pak Nati yang ke Kamboja Tunggu Pak Firzla ini Pak Firzla Mohon jangan berdiri dulu Pak ya, mohon jangan berdiri dulu. Nanti ada amal untuk berarti ada dikasih waktu. Ya, mohon duduk lebih dahulu. Duduk lebih dahulu. Kawan-kawan istilah supaya dibantu. Jangan sampai dengan ke tempat lebih dahulu. Nanti ada waktu untuk imrodi. Monggo. Amerika iya. अच्छा Terus yang niat India, Pakistan, Bangladesh, silakan. कमोडिया के लिए बताएं Sing teng Kamboja, oh, एक जमात कमोडिया भेजनी है उसके लिए बताएं कि मैं तैयार हूं इंशाल्लाह sing teng Kamboja, oh, sing pun ngadeg, pun ngadeg. Bre. Wonten Ngawi. Ya. Monggo. Niki Yang biasa lebih jauh. pengen ningali sing ngadeg sinten teng Kamboja niku. Ah, Ya, yang Ngawi, Pak Iksan diwakili Pak Iksan. Australia. Sing ke Ngawi kota, Pak. Salah. ऑस्ट्रेलिया के बताएं Nggih. Kamboja Diwakili Kamboja. Australia Pak Nadi. monggo Ngawi Australia ini saya aludan ya. Australia disanggupi aludan. kan. wow, silakan. Niki sing teng Abujarin Pak ditinggalin tiangnya sinten ngono tersane didongakne. Ya Ya, ya. Ya, boleh tidak datang Kamboja. tiang awi mboten wonten niki. Diwakili Pak, diwakili nggih, pun wakili. Ji, Guru niki. Siapa tadi? Masalah Cilanji. Iya anu datang India Pakistan Bangladesh. Monggo. Eh, ABB, ABB. Sing gede niat India Pakistan Bangladesh. Nggih, ngantos Desember. Monggo kalau semeneng. Dateng ajeng. Monggo. Nggih. Nah, Mas. Gitu. nek sampean tidak datang India Pakistan Bangladesh, mangke saged teng seluruh alam. Nah, niki Indonesia dijatah niku dene tugas 200 widak negara niku lebih tanggal selikur kalau kepengker niku Indonesia bagian ratus wita negara tengah Amerika Utara Amerika Selatan teng Eropa teng ASEAN teng Australia Nah, terus nanti ini kita mikir Waktu sampai akan terus nanti malam Jumat Yang sekedar keluar bayang Nah mantuk mungkin gajah pikir Sampai masjid niku Ngirim jamaah-jamaah ke seluruh alam Monggo Datang ijab pasan bermin Monggo hmm. Sing badhe niat India pasukan Bangladesh. lalu Jemenen. Monggo. Niat terus Pak niat. Monggo. Subhanallah. Nggih, sing kengkar iki coba niki sing kelar. India pasukan Bangladesh. Monggo. Lajeng sing badhe 4 bulan jalan kaki setiap mahala. Ini kepengker Bandar Takasa niku setiap masjid sing pun gesang lima amal mungkin jamaah empat bulan jalan kaki nalika jur kodamak teng Jakarta Indonesia tanggal telu ngantos itu Desember monggo masjid yang sampun lima amal niki narjetaken jamaah empat bulan satu jamaah empat bulan jalan kaki monggo sampai jur kodamak lagi monggo Pak silakan Masya Allah Gih. Kemudian, Masya Allah Caruban nggih monggo pak terus yang Caruban monggo Masya Allah. Silakan. Empat bulan jalan kaki. Jangan jalan. Ini mendekati para sahabat. Semua para sahabat jalan kaki. Monggo. Akan meredam kemurkaan Allah. Monggo silakan. Empat bulan jalan kaki. Terus saat ini singkes empat bulan waktu hari malam hari ini. Saking malah-malah kumpulan-kumpulan dari perorangan. Monggo. Paling singkes 4 bulan 4 hari malam hari ini supaya ke depan. Monggo. Monggo singkes 4 bulan 4 hari Pak. Singkes dalu niki 4 bulan 4 hari ke Kediri. Awalnya ini. Aja sampai. Oke, monggo. 4 bulan 4 hari yang kes malam hari ini. Masya Allah Begitu juga yang niat keluar mas Turut Yang mau ke 12 IP Monggo dengan Pak Musa di Budman hmm. Yang Mas Turut Pak Segala Abdullah dan kawan-kawan Yang 40 hari Pak Taufik Silahkan berdiri Ke depan juga 40 hari Mas Turut Monggo dipun Pak Ketulang Sebatas tambah kiat niatipun Soal kenceng Terus yang 15 hari Tujuan 15 hari Mas Turut ke depan dengan Pak Musa dan yang tiga hari pun juga jari kapan berangkatnya amir-amirnya yang satu tahun dengan Ustadz Maimun yang satu tahun dengan Maimun ke depan ہم سب نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اب پورے ہفتے جا کے اپنی مسجدوں میں محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پوری مکمل چار ماہ کی جماعت بنا کر لانی ہے Ini bapak-bapak saya kasih waktu satu minggu Nanti besok pagi boleh pulang Kemudian usaha di makominya Saya tunggu satu minggu Harus sudah ada laporan Empat bulan satu masjid Insya Allah हर साथी अपना हफ्ता तय करे कि मुझे इस हफ्ते तीन दिन की जमात बनानी है इंशाल्लाह Kemudian setiap karkun yang ada di sini Mesti memutuskan Saya itu tiga harinya minggu keberapa ہمارے محلے کے اندر ہر گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جائے اس سے میں دوستوں ہمارے محلے کا ماحول بدل جائے گا Begitu juga di rumah kita Kita hidupkan taklim Sehingga nanti agama suasana akan ada dalam rumah kita पूरे महल्ले में तालीम होने लगे इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा नियत करेंगे इंशाअल्लाह रोजाना कोई वक्त तय कर कर और जगह तय करके इंशाअल्लाह तालीम करनी है Begitu juga taklim masroh mingguan kita kita kuatkan taklim di rumah kita waktu tempat kapan diputuskan jangan dirubah-rubah. روزانہ کی تعلیم میں ہمیں پانچ کام کرنے ہیں ایک تو تعلیم اور تعلیم کے بعد قرآن پاک کا سب سے پہلے قرآن پاک کا حلقہ لگانا ہے پھر تعلیم کرنی ہے پھر چھ نمبر کا مذاکرہ کرنا ہے اور پھر چھٹے نمبر پر آ کر تشکیل کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دائانہ مزاج بناویں کہ ان کے اندر بھی تشکیل کا جذبہ پیدا ہو اور وہ تشکیل کر رہی ہوں اور پھر جو ہے مشورہ کرنا ہے مشورے میں یہ طے کرنا ہے کل کو تعلیم کون کرے گا خدمت کسی کرنی ہے آنے والی بہنوں سے دعوت کی بات کون کرے اور آنے والی بہنوں سے ہمارے گھر میں جو آئے ان کی خدمت اور کل کو جو ہے مشورے کے لیے کتاب کون لے کر آئے گا کتاب کون کرے گا چھ نمبر کون کرے گا اس کو مشورے میں رکھنا پولیب Quran. Kemudian yang kedua halakoh fadilah amal atau muntahok kemudian fadilah sedekah. Kemudian yang nomor tiga mudakar enam sifat. Yang nomor empat taskil sehingga nanti anak-anak kita karakternya dakwah, istri-istri kita karakternya dakwah, dan diri kita juga karakternya dakwah. Kemudian yang nomor lima ini musyawarah Yang taklim besok siapa, kalau ada khidmat yang menyiapkan siapa. Kemudian kalau ada tamu, nanti istri kita kita beritahu akan ada tamu seorang perempuan, bagaimana kamu dakwah kepada dia, taskil dia, sehingga nanti rumah kita ada suasana taskil. लो- लोग तो बहुत आगे पहुंच गए आठ आठ घंटे फारिग कर रहे हैं लेकिन आज से हम ये नियत करें कि इंशाल्लाह घड़ी देख के रोजाना हमें ढाई घंटे लगाने हैं अपनी मस्जिद की आबादी के लिए Kemudian yang nomor berapa tadi? Setiap pekerja dakwah usahakan dua setengah jam dengan melihat jam. Jadi delok jam ini pun rong jam setengah apa dereng. Mboten kok kita wes kita eh pada ke 10 menit. Mboten ngaten niku delok jam. Ini dua setengah jam dengan delok jam. Ben genah rong jam setengah. Orang kalau saomah insyaallah wis loro kita eh. Mboten kita kita delok jam Pak rong jam setengah niku. इंशाल्लाह दो गश्त करने रोज हर हफ्ते Kemudian setiap minggu jauhlah satu dan jauhlah dua. और महीने में तीन दिन लगाने इंशाल्लाह Kemudian setiap bulan tiga hari insya Allah. नियत दस दिन भी करके आए इंशाल्लाह दस दिन पर आना है लेकिन तीन दिन का हफ्ता तय करके उस पर जमना पहले Banyak orang niat 10 hari tapi tiga hari tidak berangkat. Tiga hari kuatan dulu baru meningkat 10 hari insya Allah. सब करेंगे इंशाल्लाह Semua siap insya Allah. इंशाल्लाह कबूल फरमा। Subhanallah. Nggih, takror Pak tiga-tiga, tiga-tiga rin takror nggih dipun baleni sing eling, mengke terus ditaskil, siapin jeng nopo, mahala pundi, halaka pundi, nggih, mengke lajeng nembe kempal zon jambak-jambak. Monggo, 3 menit, 4 menit monggo baleni, meneling.